Minal hawain dari sesuatu yang menutupi. Ini ya, kalau imamah sesuatu yang mengikat yang menutupi kepala. Al khufain sesuatu yang menutupi kakinya, kedua kedua kakinya. <clears throat> Qala Allah taala Inna dinana dinu yusrin. La dinu masyakotin wala harajin. Sesungguhnya agama kita adalah agama yang mudah. La dinu masyakotin wala harajin. Bukan agama yang berat dan juga bukan agama yang menyulitkan yadha'u li kulli halatin ma yunasibuha bahwa syariat meletakkan kulli halatin dalam setiap kondisi ma yunasibuha kondisi diletakkan dengan sesuatu yang yunasibuha yang berkaitan minal ahkami mimma bihi tatahaqqaq dari hukum-hukum mimma bihi tatahaqqaqul maslahah wa tantafi al masyaqqah dari hukum-hukum yang berkaitan tentang adanya maslahah sesuatu keperluan wa al masyaqqah dan juga menghilangkan sesuatu yang bisa menjadikan kesulitan. Wa min dalika ma syara'allahu fi halatil wudu. Dan termasuk dari yang di sana terdapat masalah di dalamnya dan meniadakan sesuatu yang menyulitkan ma syara'allahu fi halatil wudu yang dimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam keadaan berwudu. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi' hailun apabila dari anggota tubuh wudu yang dipakai untuk berwudu ada sesuatu yang menutupi yashukku yasukku naz'uhu yang sulit untuk dilepas wa yahtaju ila baqaihi dan memerlukan untuk senantiasa berada pada tempatnya imma liwiqayati rijlain kal khuffain wa ma, imma liwiqayati rijlain dikarenakan untuk menjaga kedua kakinya kalau khufain seperti kedua khuf wa ma dan juga yang semisalnya yang selainnya auli wiqayati kal imama dan juga untuk menjaga kepalanya seperti al imama wa imma liwiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirati wa nahwiha dan juga untuk menjaga dari luka jurhin itu luka wa nahwihi dan yang semisalnya kal jabirati wa nahwiha kal jabirah luka yang ditutup ema perban atau gipsun yang menutup lukanya nah wa nahwiha atau yang semisalnya Di dalam mengusap kedua khuf Dikatakan para ulama bahwa al-khuf mengusap adalah berbeda dengan mencuci. Bahwa mengusap almas hanya dilewati oleh kedua tangannya kepada khufnya dengan tangan yang basah. Basah dengan air. Sehingga mengusap itu tidak memerlukan air yang banyak. Cukup tangan kita basah, kemudian di diusapkan. Nah. Dan mengusap khuf ini disyariatkan. Di sana terdapat hadis dari Nabi Alaihi Wasallam yang banyak tentang mengusap kedua khuf dan tidak ada yang menyelisihi kecuali Syiah. Para ulama mengatakan tidak ada yang menyelisihi kecuali Syiah di dalam mengusap kedua khufnya. Karena mereka Syiah, mereka menganggap bahwa mengusap kaki khuf itu tidak disyariatkan. Ini menurut pendapat Syiah. Padahal nanti di sini akan disebutkan tentang ucapan para ulama bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya mengusap kedua kedua khuf. Nah, di sini Syekh Saleh Hafidahullah taala menyebutkan bahwa mengusap kedua khuf adalah merupakan suatu kemudahan suatu kemudahan seseorang ketika dia memerlukan untuk menutupi kedua kakinya. Dan menutupi kedua kakinya dikarenakan di sini dalam cuaca yang dingin misalkan ataupun terdapat buka ataupun yang sebagainya dan sebagainya sehingga yang diharuskan untuk menutup kakinya tadi sehingga sebagai pengganti dari mencuci kakinya disyariatkan untuk mengusap kedua khufnya diusap dan tata caranya insyaallah taala kita akan akan bahas apa saja syaratnya bagaimana tata caranya insyaallah kita akan bahas dan Syekh Saleh Hafizahullah taala di sini akan menyebutkan di dalam mengusap yaitu yang pertama mengusap kedua khuf yang kedua mengusap al-imamah musaf al-imamah. Tentunya bahwa kedua khuf dan imamah masing-masing mempunyai hukum yang berbeda. Masing-masing mempunyai hukum yang berbeda dalam dalam syarat-syaratnya. Insyaallah taala kita akan bahas pada pada babnya. Waqala ta'ala fa inna syari rakhasa أيمزى على هذه الحوائل ويكتفي بذلك أن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عباده دفعا للحرج anhum berkata Abdullah taala bahwa syariat rohkosa lil mutawaddi ayamsa ala hadhil hawail memperbolehkan untuk orang yang berwudu untuk mengusap dari sesuatu yang menutupinya imma imamah kepalanya sehingga tidak perlu dilepas imamahnya cukup diusap di atasnya ataupun kedua kakinya dengan memakai kedua khufnya tidak perlu untuk dilepas cukup mengusap di atasnya dan ini adalah merupakan kemudahan. Ini adalah merupakan kemudahan. Takhfifan minhu ala ibadihi. Takhfifan minhu sallallahu alaihi wasallam ala ibadihi. Takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala afwan. Takhfifan minhu saya ulangi. Takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi untuk meringankan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya daf'an lil haraj anhum untuk menghilangkan kesulitan dari dari mereka qala Allah ta'ala faamma maskul khufain khuffain aw ma yaqumu minal jawrabain wal iktifai bihi an ghusl rijlain wa amma masal khuffain sedangkan mengusap kedua khuf au ma yaqumu maqamahuma atau yang menggantikan kedua khuf minal jawrabain dari kedua kaos kaki wal iktifai bihi an ghusl rijlain maka mencukupkan mengusap tidak perlu untuk mencucinya. Nah, di sini dikatakan oleh Hafidahullah taala, "Oma yaqumu maqamahuma." Kedua khuf atau yang sama seperti kedua khuf. Kalau khuf al asli itu terbuat dari kulit. Nah, "Oma yaqumu atau yang semisalnya yang jelas khuf adalah yang bisa menutupi kedua mata kakinya contohnya seperti kaos kaki para menyebutkan kaos kaki sama hukumnya seperti kedua khuf dengan syarat jangan terlalu tipis sekali jangan yang tipis yang bisa terlihat dari kulitnya. Sehingga kedua kaos kaki diperbolehkan, tapi jangan yang tipis. Ada tipis, tipis sekali sampai terlihat kulitnya. Maka ini bukan dinamakan khuf karena tidak menutupi. Sehingga yang bisa menutupi yaitu yang tadi khuf ataupun kedua kaos kaki yang tidak uh, transparan, yakni tidak tipis. Kemudian bahwa khuf di sini diperbolehkan mengusap kedua khuf atau kedua kaos kaki diperbolehkan mengusap kedua khuf atau kedua kaos kaki dengan syarat bahwa jangan sobek dengan sobek yang berlebihan. Contohnya, kadang kaos kaki ada yang sobek, jempolnya kelihatan, misalkan. Maka apabila masih ada nama kaos kaki tadi, maka diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Berbeda apabila sobeknya sudah fatal. Sobek hampir setengahnya sobek. Sehingga orang mengatakan itu bukan kaos kaki. Kenapa? sobeknya terlalu banyak. Dalam keadaan seperti ini karena dia tidak menutupi kakinya, maka tidak boleh mengusap di atas keduanya. Kalau sobeknya sedikit, sesobek yang masih wajar ya wajar. Kadang ada kosaki atau khuf yang sobek sedikit fahat jais. Sedangkan yang berlebihan sampai orang mengatakan itu sudah bukan khuf lagi, bukan kos kaki lagi, maka tidak boleh mengusap di kedua khufnya. Fawa thabitun bil ahadith as-sahihah al-mustafidah al-mutawatirah fi mas'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam fil hadari was safari wa amrihi dha bidhalik wa tarkhisihi fihi. Nah. Dikatakan oleh Rasulullah Hafidahullah Ta'ala bahwa mengusap kedua khuf itu sahabat Hadisnya sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mustafidah, al-mutawatirah dalam jumlah yang banyak. Bimashihi di dalam mengusap kedua khufnya fil hadar was safar. Baik dalam keadaan al-hadar, mukim atau dalam keadaan safar. Wa amrihi bidzalik dan perintah tentang mengusap kedua khuf. Wa tarkhisihi fihi wa tarkhisihi dan keringanan di dalam mengusap kedua khufnya. Di sini akan sebut ucapan para ulama tentang hadis-hadis tentang mengusap kedua khuf. Qala Hasan Hasan di sini Hasan Al Basri Qala Al-Hasan سبعون sab'una min ashabi الله sallallahu alaihi عليه annahu masa 'ala al-khuffain. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una telah memberkabarkan kepadaku menje meriwayatkan telah mengkhabarkan kepadaku memberitahu kepadaku Sab'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'un ada 70 dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kedua khufnya. Mengusap kedua khufnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama Ibnu Mulakin menyebutkan bahkan sampai 80 dalam kitabnya Al-Alam bahkan sampai 80 dari sahabat Nabi alaihi tentang mengusap kedua khufnya. Qala Imam Nawawi rawal mas al-khuffain khalaik la min as-sahabah. Berkata Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih riwayatkan tentang mengusap Pengriwayat tentang mengusap kedua khuf khalaik la yuhsauna min sahabah. Banyak kali dari para sahabat Nabi sallallahu Wasallam yang tidak bisa disebutkan satu persatu. sangat banyak sekali. Ini yang dinamakan dengan al-mutawatir. Yaitu diriwayatkan banyak dari sahabat Nabi sallallahu Wasallam Dan Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala menyebutkan pengriwayatan ini untuk membantah dari kaum-kaum Syiah. Mata kaum-kaum Syiah mereka yang menolak mengusap kedua khuf. Bahkan para ulama menyebutkan tentang mengusap kedua khuf dimasukkan ke kitab-kitab tentang akidah. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Syarh Sunnah disebutkan oleh Imam Al-Barbahari al-masu 'ala al sunnatun. Dikatakan oleh Imam Barbahari mengusap kedua khuf sunnah. Disebutkan pada kitabnya kitab tidak tentang usul ahlus sunnah. Padahal ini berkaitan tentang masalah fikih. Kenapa dimasukkan? Agar untuk membantah orang-orang Syiah Bahkan Syekh Saleh Hafidahullah taala menyebutkan dalam syarahnya dalam le, um, pembahasan tentang mengusap kedua khuf dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan walam yukhalif fihi illa rafidah tidak ada yang menyelisihi mengusap kedua khuf kecuali rafidah nah sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa termasuk dari prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah mengusap kedua khuf. Bahkan Imam Berbahari menyebutkan al-masu ala khufain sunnah. Mengusap kedua khuf hukumnya adalah sunnah. Nah. Qala Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih berkata Imam Ahmad, "Laisa fi nafsi min al masih syai' fihi 40 haditsan." anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih bahwa di dalam hatiku tidak ada yang mengganjal tentang mengusap kedua khuf. Ini tidak ada yang mengganjal. Di sana terdapat 40 hadis dari Nabi alaihi tentang disunnahkannya mengusap kedua kedua khuf. Nah, karena orang Syiah mereka tidak mau mengusap kedua khufnya dan ketika berwudu tidak mencuci kakinya. Balikan. Karena mereka menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa wa arjulakum ilal ka'bain. Mereka menyebutkan wa itu bukan nasab tapi kasrah. yakni ma'tuf kepada kepala sehingga kepala diusap, kaki juga diusap. Nah, itu al Syiah. Mereka yang tidak mau mencuci kakinya. Ketika tidak memakai khuf, diusap kakinya. Ketika memakai huf mereka nggak mau, dilepas. Tidak mau mengusap hufnya, tidak mau mengusap hufnya. Padahal di sana terdapat dari hadis Nabi alaihi wasallam banyak sekali sampai mutawatir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih taala. Oleh Ibnu Mubarak wa qayru "Laisa fil mas'al al-khuffain min ikhtilaf. Huwa jaizun." Berkata Ibnu Mubarak rahmatullahi taala alaih bahwa tidak ada khilaf di antara para sahabat bahwa mengusap kedua khufain hukumnya adalah boleh jais. Tidak ada khilaf di antara para para sahabat. <clears throat> Wa naqala Ibnu Mundir wa ghairuhu ijma' al ulama ala jawazihi. واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه berkata Ibn Mundir rahmatullahi taala alaih bahwa ijma dinukilkan ijma di antara para ulama tentang diperbolehkannya mengusap kedua khuf dan sepakat ahlus sunnah wal jamaah tentang mengusap kedua khuf bikhilaf al-mubtadi'ah. Berbeda dengan mubtadi'ah yang mereka tidak meriwayatkan diperbolehkannya mengusap kedua kedua khuf. Karena orang-orang Syiah mereka mendahulukan hawa nafsunya. Taklid kepada guru-guru mereka. Ketika disodorkan hadis Nabi alaihi Wasallam mereka mengatakan guru kami tidak mengajarkannya. Nah, seperti orang-orang Syiah yang banyak sekali menyelisihi hadis Nabi alaihi wasallam. Ketika sholat tidak boleh, tidak mereka tidak mau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti ini sholatnya. Ketika dikatakan, apakah ada dalilnya dari Nabi alaihi wasallam? Mereka menjawab, guru kami yang telah mengajarkan kepada kami. Sehingga mereka taklid kepada guru-gurunya. Ketika disodorkan hadis Nabi SAW, mereka lebih memilih apa yang diajarkan oleh gurunya. Taklid. Jahil. Mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya. Taklid buta kepada ulama-ulama mereka. Dan banyak sekali. Dari permasalahan-permasalahan ibadah keyakinan mereka yang senantiasa berbeda dengan sunnah. Nah. Qala hafidhahullah ta'ala Hukmul mas'al al khufain Anahu ruhsah, fi'luhu afdal min naz'il khufain wa ghusli rijlain wa akhdan bi wa akhdan bi azza wa jalla Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala bahwa hukum mengusap kedua khufain itu adalah merupakan ruhsah keringanan. Fi'luhu afdol. Mengusap kedua khuf adalah afdol. Min naz'il khufain. Afdol daripada melepaskan kedua khufnya. Dan dia dan mencuci kedua kakinya. Ah dan biruh ahdan birakhsatillahi azza wa jalla untuk mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga senantiasa mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Wa mukhalafan wa mukhalafatan lil mubtadi'ah. Di samping mengusap kedua khuf itu afdol Yang pertama Mengambil ruhsah keringanan yang kedua ikhtidaan bin Nabi alaihi salatu wassalam. Mempraktekkan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Mukhalafatan lil mubtadi'ah. Mukhalafatan lil mubtadi'ah juga menyelisihi orang-orang mubtadi'ah. Sehingga para ulama menyebutkan mana yang afdal, mencuci kedua kaki atau mengusap kedua khuf. Maka dikatakan oleh para ulama kalau dia tidak memakai khuf, afdolnya mencuci kedua kakinya. Kalau dia memakai khuf, afdol mengusap kedua khufnya. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam. Hadis Mughirah bin Syu'bah. Ketika dalam perjalanan bersama Nabi alaihi wasallam, kemudian Nabi akan berbudu, maka Mughirah akan melepaskan kedua khufnya Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, dakhuma biarkan. Fa ini adkhatuhuma tahiratain. Karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Wa masa alaihima. Kemudian Nabi SAW mengusap di atasnya. Ini dalil bahwa apabila dia memakai khuf, afdol bagi dia untuk mengusapnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Hafidhullah Ta'ala bahwa mengusap kedua khuf dia mengambil rukhsah. Yang kedua iktidaan bin Nabi Sallallahu Wasallam. Yang ketiga menyelisihi mubtadi'ah mereka yang tidak melihat tidak berpendapat tentang sunnahnya mengusap kedua khuf. Qala hafizahullah ta'ala wal masu yarfa'ul hadath amma tahta al mas amma tahtal mamsuh wal mas dan mengusap itu mengangkat hadas amma tahtal mamsus amma tahta al mamsuh apaan bahwa mengusap itu yarfaul hadas mengusap bisa menghilang bisa mengangkat hadas amma tahta al mamsuh yang dibawa yang yang yang diusapnya. Nah, walaupun yang diusap atasnya akan tetapi bahwa mengusap kedua khuf itu bisa mengangkat apa yang di bawahnya. Bisa mengangkat apa yang di di bawahnya. Nah, karena yang disyariatkan di dalam mengusap kedua khuf adalah atasnya, bukan bawahnya. Walaupun yang kontak langsung dengan kaki adalah bawah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau agama itu dengan ra'yu, dengan dengan pendapat, dengan akal, kalau agama itu dengan akal, niscaya mengusap bawah khuf lebih afdol dari atasnya. Akan tetapi saya melihat Nabi Allah mengusap di atasnya. Karena apabila secara akal yang kontak langsung dengan tanah adalah bawah, bukan atasnya. Akan tetapi Ali bin Thalib menyebutkan dan sungguh saya telah melihat Nabi Allah wasallam mengusap di atasnya. Karena agama itu dengan dengan dalil bukan dengan akal. Kalau dengan akal jelas bawahnya lebih kotor karena kontak langsung dengan tanah. Susu yang usapnya dibersihkan bawahnya. akan tetapi agama ini adalah dengan dengan dalil dari Nabi Rasulullah SAW. Waqala hafidhahullah ta'ala. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu ضد halihi التي عليها قدماه بل إن كانت في الخفين مسى على الخفين وإن كانت المكشوفتين غسل القدمين fala yushra'u lubsul khuf liyumsaha alaih dikatakan oleh taala bahwa Nabi alaihi Wasallam tidak memberatkan diri dalam keadaannya dalam keadaan kedua kakinya apabila beliau memakai khuf maka beliau mengusap kedua khufnya apabila kaki beliau tidak memakai kedua khuf, maka Nabi Rasulullah SAW mencuci kedua kakinya. Fala yushra'u lupus khuf lium sa'alai dan tidak disyariatkan memakai kedua khuf lium sa'alai kemudian mengusap di atasnya. Nah, karena sebagaimana yang nanti kita akan bahas bahwa mengusap khuf syaratnya adalah memasukkannya dalam keadaan suci. Nah, kita akan bahas bahwa syarat di dalam mengusap kedua khuf memasukkannya dalam keadaan suci. Nah. <clears throat> Qala hafidhullah ta'ala wa muddatul mashi 'ala al-khuffain binisbati lil ومن سفره فلا يبيح له القصر يوم وليلة ومدة dan waktu mengusap kedua khuf binisbah lil mukim orang yang mukim yang tidak dalam keadaan safar لا يبيح له للقصر yang dia tidak dalam keadaan berpergian yang tidak dikosor salatnya masih dalam di ruang lingkup lingkungannya. Nah, maka waktunya adalah satu hari satu malam. Wa balil musafir safron yubi lahul qasr sedangkan orang yang dalam keadaan safar yang diperbolehkan untuk memendekkan solatnya salah satu ayamin walayaliha walayaliha maka waktunya adalah tiga hari tiga malam lima rawul muslim sebagian riwayat oleh lima muslim an nabi alaihissalatu salatu wassalam ja'ala lil musafir salah satu ayamin bilayalihinna walil mukim yawman walailah karena nabi alaihissalatu wassalam telah meriwayatkan bahwa menjadikan orang yang sedang dalam keadaan safar tiga hari tiga malam, sedangkan orang yang mukim satu hari satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Ali bin Abi Thalib. Tapi di sini disebutkan tentang waktu. Waktu mengusap kuf itu orang yang sedang dalam uh, orang yang tidak safar, orang mukim satu hari satu malam 24 jam. Kapan waktunya? Waktunya dimulai ketika dia mengusap khuf pertama kali. Usap khuf pertama kali dimulai waktunya. Contohnya jam segini, jam 11. Dia pertama kali mengusap khuf. Waktunya habis besok jam segini pulang. 24 jam. Setelah itu tidak boleh bagi dia untuk mengusap kembali. Kalau ingin mengusap kembali ya dibuka dulu. Buka dulu, wudu. setelah itu dimasukkan kembali. Nah, sehingga salah seseorang yang memakai khuf sampai satu minggu tidak dilepas. Khotok. Orang yang memakai khuf diperbolehkan dalam keadaan mukim satu hari satu malam. Yang sedang dalam keadaan safar tiga hari tiga malam. Kenapa dibedakan? Karena orang yang safar itu kadang dia membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam memakai khufnya. Sehingga boleh bagi dia untuk memakai khufnya tiga hari tiga malam tanpa melepaskannya. Nah, bahwa mengusap khuf boleh menempel, yang ini tidak perlu untuk melepaskan, baik dia dalam keadaan tidur, buang air kecil, buang air besar, terkecuali satu keadaan yaitu ketika dia dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan junub wajib untuk dibuka. Kenapa? Karena junub wajib bagi dia untuk membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga apabila dia memakai khuf, kakinya tidak terkena air. Sehingga harus dilepas. Ini syarat di dalam memakai khuf diperbolehkan pakai tidur silahkan buang air kecil buang air besar pakai terus terkecuali satu yaitu dalam keadaan junub karena dia harus mandi dan harus membasahi seluruh tubuhnya sehingga harus dilepas. Harus di, dilepas. <clears throat> Qala hafizahullah taala Wa ibtida'ul muddah fil fil halatain yakunu min al hadath ba'da al-lubh. Li'anna al-hadath هو الموجب للوضوء لأن جواز المس يبتدئ من الحدث fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mas dikatakan oleh hafizahullah taala waktu dimulai untuk mengusap kedua khuf baik yang sedang dalam keadaan safar ataupun yang dalam keadaan orang yang mukim waktunya ketika pertama kali mengusap nah Lian al hadas wal mujibul wudu karena hadas adalah sesuatu yang mewajibkan wudu Walianna jawazul masih yabtadi'u minal hadah. Karena diperbolehkan yang mengusap adalah ketika dia uh, yabtadi'u minal al hadas. Ketika mempunyai hadas berwudu kemudian baru di diusap. Fayakunul ibtida'ul muddah min awwali jawazil mas. Dimulainya waktu mengusap adalah dimulainya ketika waktu dia pertama kali mengusap khufnya. Pertama kali mengusap khufnya. Wa minal ulama may yara an ibtida' muddah yakunu mas ba'da hadas. Para ulama menyebutkan ini sebagian para ulama menyebutkan bahwa waktu dimulai mengusap khuf ketika dia punya hadas. Ketika dia punya punya hadas. Contohnya misalkan saya berwudu dengan wudhu yang sempurna. Membasahi tangan semuanya wajib sampai kaki. Setelah itu saya masukkan kedua khuf. Saya masukkan kedua kedua khuf. Ketika saya sudah memasukkan kedua khuf, saya batal. Iwa buang air kecil atau buang air besar. Kemudian ketika berwudu kembali, saya usap kedua khuf saya terakhir maka itu waktu yang pertama kali dia dimulai di dalam mengusap khuf. Itu waktu yang pertama kali. Nah, sehingga waktunya bukan ketika dia memakai khufnya, tapi ketika dia hadas kemudian dia mengusap, itu waktu yang pertama kali dia mengusap kedua khufnya. Untuk yang mukim 24 jam. Setelah itu dibuka, tidak boleh mengusap kembali. Kalau ingin mengusap kembali, cuci dulu kakinya, pakai lagi khufnya. Kemudian ketika dia batal, berwudu kembali, baru diusap kembali, dimulai kembali waktunya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kaifiyah dalam mengusap khuf. Dan nanti akan disebutkan tentang syarat-syarat mengusap kedua khuf, apa saja syaratnya. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ta'ibna nakafilahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.